yang besar segera masuk ke masjid. <clears throat> Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah para asatid memberikan faedah kepada kita semuanya. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Mahdisi rahmatullahi alaihi. Nah, kita masih dalam pembahasan masalah kitab adab safar tentang masalah adab-adab safar dan sudah kita sebutkan kemarin bahwasanya hal-hal yang mendorong untuk kita bersafar untuk kita meninggalkan tempat meninggalkan tempat kelahiran kita <clears throat> itu adalah karena ingin menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan. Ini yang pertama. Sebab di antara yang mendorong kita untuk safar karena kita ingin menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah karena tolak itu karena suatu tuntutan Suatu yang dia inginkan Sesuatu yang ia cintai 6 Apakah sebuah Dalam masalah-masalah duniawi Ataukah dalam masalah diniyah Masalah agama Safar Karena masalah-masalah duniawiyah Yang mana seorang dia ingin mencari sebuah harta sebuah kedudukan ini atau masalah din, masalah agama itu mencari ilmu safar, rihlah enam dalam rangka untuk mencari sebuah ilmu untuk tafakuh fid din untuk menambah pemahaman agama kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita dan sebagainya dari perkara-perkara masalah ad-din. Ini ini safar 6 tidak terlepas dari hal yang dua demikian. Kemudian kita masuk berikutnya wa amma ayatullahi fil ard Adapun ayat-ayat Allah taala yang berada di bumi <clears throat> Naam. Wa fi musyahadatiha fawaid lil mustabsir. Maka di dalamnya bagi orang yang menyaksikan ayat tersebut maka fawaid ada faedah yang sangat mulia lil mustabsir bagi orang yang mau memperhatikan ini. Jadi safar mungkin karena ingin melihat suatu ayat-ayat Allah Ta'ala ingin melihat tentang kebesaran Allah Ta'ala melihat lautan, melihat bumi ini akan mengambil, bisa mengambil faedah yang cukup besar wafiha karena di dalamnya dalam satu ayat kita um wafiha al walbarari wal wal kifari wal bihari wa anwa'ul hayawan wa nabatas wa ma min syai'in illa huwa syahadallah syahadalillahi bil bil wihdaniyah wa musabbihun bilisani dalkin la yudrikuhu illa man alqa samma wa huwa syahid 6 di dalam di dalamnya yaitu di dalam alam semesta tersebut alam ini yang kita tempati kita ummutajawiratun yaitu bagian-bagian yang saling berpasangan ini potongan satu ayat Ra'ad dalam surat Ar-Ra'ad yang menjelaskan tentang yaitu bahwasanya di dalam bumi tersebut Nam, yaitu ada bagian-bagian yang saling berpasang-pasangan. Ini. Di dalamnya al-jibal ada gunung-gunung. Wal barori daratan. Wal kifar jurang. Wal bihar dan lautan. Ini gunung di sana tentunya ada jurang-jurang yang saling berpasangan. Ada gunung, kemudian ada jurang-jurang, ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan. Ini. kemudian juga binatang-binatang saling berpasang-pasangan. Dan berbagai macam-macam hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Wama min sayin dan tidaklah dari sesuatu yang ada apa-apa yang ada di dalam alam semesta ini yang kita saksikan. Nah, di atas permukaan bumi illa huwa syahadalillah kecuali dia bersaksi enam terhadap Allah tentang keesaannya Allah Ta'ala tentang keesaan Allah Ta'ala di dalam enam menciptakan di dalam beribadah ini ini segala hal semuanya mereka akan bertasbih akan bersaksi tentang Naam kemaha esaan Allah Ta'ala Wa musabihun bilisani dalkin Dan bertasbih Dengan lisan Ini ya Semua apa yang ada di langit dan bumi Sabah lillahi mafis samawati wal ar Telah bertasbih Ya Sabah lillah Bertasbih Nah untuk Allah Ta'ala Siapa? yaitu man siapa saja ma apa-apa yang ada di langit-langit enam dan juga apa yang ada di bumi mereka semuanya apa yang ada di langit enam apa yang ada di bumi seperti kita manusia dan juga hewan-hewan mereka semuanya bertasbih lillahi taala ini dengan lisan kita enam dengan lisan kita bertasbih Demikian juga para enam hewan-hewan yang punya lesan, yang mereka bisa komat kami dengan lesan mereka juga bertasbih bahkan batu-batuan yang enam juga demikian bertasbih untuk Allah Ta'ala ini makhluk yang ada di permukaan bumi dan juga di enam apa yang di, bumi, di langit La yudrikuhu illa man alqas sama wa syahid. Yang demikian tersebut enggak akan bisa memperoleh. Nam, enggak bisa bertasbih, enggak bisa nam yaitu untuk mengetahui tentang keesaan Taala terutama manusia kecuali man alqas sama wa syahid. Kecuali orang yang yang menggunakan pendengarannya bahwa syahid dan dia apa? Itu menyaksikan. Hatinya hadir. Nam, ghairu ghaib. Tidak hoib Apa yang ia dengar, apa yang ia baca dari sebuah nam Al-Qur'an, sebuah ayat-ayat, nam Al-Hadis yang hatinya hadir, nam yang hatinya tidak hoib tidak safar hatinya. Ini akan bisa mengambil faedah ketika dia melihat adanya alam semesta ini. Ketika dia melihat gunung-gunung, ketika dia melihat bumi, langit, enam langit yang tanpa bertiang, yang begitu besarnya, yang begitu sangat besarnya bisa berdiri tanpa tiang. Nah, ini nggak akan bisa yang demikian bisa menyaksikan demikian kecuali orang-orang yang memang diberi pendengaran yang dengan ini dia mengambil faedah Nah, karena hatinya dia menyaksikan. Dia paham apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, apa yang telah dikabarkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ini demikian. <clears throat> Ini nam lanjut dikuhu illa al alqasama wa sahid. Tidaklah akan mencapai, tidak akan mengetahui nam tentang keesaan Allah taala kecuali bagi orang yang memang menggunakan pendengarannya, nam dan hatinya dalam keadaan dia sadar menyaksikan memahami apa yang Allah terangkan kepada manusia tersebut ini wa inna mana nabi sama dan sesungguhnya yang kami maksudkan dengan sama itu adalah sam al batin yaitu penerangan pendengaran batin ini hati hatinya dia bisa menyaksikan, dia bisa memahami apa yang Allah terangkan dalam suatu ayatnya. Sebagaimana telah jelaskan dalam enam para ulama telah menjelaskan bagaimana tentang mana wahyu syahid. Di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Il imam Ibnu Qutaybah Nam, bahwasanya istama istama'a belohi wahyu huwa syahidul qalb wal fahm Lesa bihafilin bahwasanya dia menggunakan betul dia mendengarkan kita belah, memperhatikan betul dan hatinya menyaksikan tidak kesana kemari ketika diterangkan satu ayat ketika diterangkan satu hadis nam hatinya hadir bukan lalai hatinya bukan hoib musafir hatinya kesana kemari tidak demikian ini ketika Nam, seseorang bisa mengambil faedah suatu ayat, suatu hadis, nam ketika dia mendengarkan hatinya dalam keadaan dia menyaksikan hadir dengan hatinya, bukan nam hatinya malah mungkin pergi ke sana kemari, ingat ke sana kemari, tidak paham apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan satu ayat tersebut. <clears throat> Wabihi yutrikun natqal hal dan dengannya dengan yaitu dengan hati, dengan pendengaran batin, dengan mata basirahnya yang ada dalam hatinya. Natko lisanal akan mencapai nam akan mengetahui tentang tutur kata lisanul hal yakni keadaan di sekelilingnya apa-apa yang ada di sekelilingnya nah dia bisa mengungkapkan dia bisa mengambil faedah dengan lisan halnya tentang keadaan. Jadi keadaan yang apa yang ada di sampingnya, apa yang di sekelilingnya, dia bisa mengambil faedah. Ini kalau lisan yang kita punya ini bertasbih. Nah, lisan hal ini memahami keadaan. Nah, memahami keadaan dirinya bisa membaca apa yang di sekelilingnya. Yaitu adanya bumi, adanya langit dan sebagainya. Ini bisa ia paham. Dengan ini akan menambah keimanan bisa menyaksikan tentang keesaan Allah Ta'ala wa min durratin fis samawati wal ar dan apa-apa dari sebuah darah nam biji-biji dalam nam yaitu di dalam langit dan bumi illa walaha anwa'u sahadatillahi sahadati lillah subhana bil wahdaniyah kecuali enam atasnya apa-apa yang ada di dalam bumi dan juga langit-langit itu akan menjadi saksi bagi Allah Ta'ala tentang keesaan Allah Ta'ala wa qad dzakarna anna min fawaidis safar al-harb dan sungguh telah kami sebutkan di antara faedah-faedah safar Al-harb Yaitu dia lari dari satu yang ia tidak inginkan Dia pergi dari satu tempat Dari negerinya, dari desanya Karena meninggalkan sesuatu yang ia tidak inginkan Mungkin adanya suatu bencana Mungkin adanya suatu musibah Yang menimpa kampungnya Sehingga dia harus mengungsi, Sehingga dia harus meninggalkan tempat tersebut Minal wilayah Dan juga di antara faedah safar juga di sana disebutkan tentang ingin melepaskan dari suatu kekuasaan. Waljah dan juga kedudukan. Wa qasatil alaik dan juga melepaskan dari apa? Yaitu untuk memperbanyak ketergantungan terhadap satu dunia alaik ini ya ketergantungan dalam masalah-masalah keduniaan. Li'anna din bahwasanya agama itu layatimu illa biqalbil farid an ta'ala. Tidak akan sempurna kecuali dengan apa? Itu mengkosongkan hati ini, membebaskan hati ini dari selain Allah taala. Ini. Ini ketika seorang muslim ingin betul memahami agamanya, enam dia harus mengosongkan hatinya dari selain Allah Taala. Dan memang sulit, ya. Wala sawwaru farahul qalb fi dunya dan mungkin tidak akan tergambar. enam, tidak akan bisa terbebas hatinya dari perkara-perkara dunia an muhimmati dunya wal hajati ruriyah padahal dirinya nah masih membutuhkan masih adanya kepentingan-kepentingan untuk masalah dunia tersebut dan juga kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya doruriyah ini mungkin tidak akan tergambar dia bisa melepaskan dunia tersebut dengan 100% nah memang nggak bisa untuk melepaskan dari dunia tersebut walakin akan tetapi yatasawwaru tahfifuha akan tetapi Nah di sini mungkin yang dimaksudkan adalah yatasawwar tahfifuha yaitu mengurangi enam porsinya watakliluha dan juga sedikit mungkin untuk mengambil porsi dia dalam perkara-perkara dunia tersebut. enam Jadi untuk menghilangkan semuanya dalam masalah perkara-perkara dunia nam untuk bisnis misalnya itu nggak bisa dibuang secara 100% nggak mau nam nggak mau usaha sudah maunya ibadah terus maunya mencari ilmu terus nah demikian tapi di sini nam maka sepantasnya untuk mengurangi nggak serakah terhadap dunia tersebut nam tidak sepantasnya dia apa mungkin ya sampai mengorbankan masalah agamanya, sampai mengorbankan masalah taklimnya dalam rangka untuk meraih perkara-perkara dunia tersebut. Waqad naja al-mukhifuna wa halaka muskiluna. Dan sungguh telah selamat. Nah, siapa? Itu mereka orang-orang yang mukhifuna. Orang-orang yang dia mengurangi porsinya dalam masalah dunianya yang kemudian dilimpahkan kepada perkara akhiratnya enam ini ini akan selamat ketika porsinya untuk akhirat dia enam dia memperbanyak untuk mencari ilmu kemudian dia juga tidak meninggalkan perkara-perkara dunianya nah mencari nafkah dengan cara mungkin sebagai petani atau mungkin sebagai pedagang sebagai enam usaha-usaha yang lainnya mungkin bengkel dan sebagainya nah ini dia sekedarnya muhifuna wakut naja muhifuna sungguh telah selamat orang-orang yang mereka mengurangi proporsinya dari mengambil masalah-masalah dunia tersebut dan sebaliknya wahalakal muskiluna dan sungguh telah selaka enam siapa yang mereka menambah dari porsinya dalam perkara-perkara dunia tersebut sehingga kepentingan-kepentingan akhiratnya dia di nomor kedua kan mungkin nomor tiga nomor satu dunianya ia ambil meraih segalanya nah masalah akhirat dia disampingkan ini wakot halaka muskiluna dan sungguh celaka dan sebaliknya akan selamat yang dia mengurangi enam porsi dunianya ini dan kita teringat bagaimana Salman Al-Farisi ketika beliau mau meninggal. Nah, ketika beliau mau meninggal dan di sampingnya ada saat bin Abi Waqqas. Nah, seorang sahabat sama-sama sahabat. <clears throat> bagaimana beliau menangis dan tak kalah ditanya kenapa engkau menangis wahai Nam Abu Abdullah itu Salman Al Farisi dalam hal ini Abu Abdullah maka beliau menangis Naam karena teringat satu hadis apa yang beliau sampaikan Nabi kita sampaikan kepada beliau teringat satu hadis yaitu liyakun haddo ahadikum minat dunya misla zadil rakib ini ambillah oleh kalian oleh seorang kalian bagian dunia kalian yaitu seperti enam perbekalan seorang yang dia naik kendaraan ini ini dalam masalah dunia. Dan beliau merasa apa? Mungkin merasa berlebihan. Sehingga beliau menangis bukan karena takut menghadapi satu kematian. Bukan karena takut karena dunianya gagal tidak. Tapi beliau mengingat hadis tersebut. Sedih. Jangan-jangan dia berbuat satu pemborosan terhadap masalah dunia sehingga menyampaikan negeri akhiratnya. Dan bagaimana saat Nabi Abi ketika melihat keadaan apa yang di sekeliling rumah beliau. enam maka tidak jauh apa yang ada di dalam rumah beliau itu enggak ada masalah harta-harta yang melimpah. enam cuma di sana ada apa semacam piring enam untuk makan dan baskom untuk tempat wudhu dan cuci tangan. Nah, ya. ini yang ada di dalam rumah beliau yang rumahnya sangat kecil isinya cuma demikian yaitu piring untuk makan dan juga apa baskom untuk kutu dan untuk cuci tangan. Nah, apa yang ada pada Salam Al Farisi, beliau itu merasa nam sedih karena takut nam berbuat suatu tabdir pemborosan terhadap suatu harta. Nam Padahal sungguh nam sangat sederhana, sangat apa yang beliau punyai sangat sederhana. Beda dengan kita, beda dengan kaum muslimin zaman sekarang ini penuh dengan perabot-perabot yang sangat lengkap. Nam di sana ada mobil, di sana ada kulkas dan sebagainya. Nah ini, ini yang perlu kita waspadai. Apa yang ada dalam rumah kita perlu kita waspadai. <clears throat> Wal muhibbul ladzi laysa dunya akbaru hamihi dan orang yang muhifu nam orang yang dia apa mengurangi porsinya dalam perkara-perkara dunianya artinya mengambil mengambil sekedarnya kemudian masalah akhirat dia tingkatkan untuk kepentingan akhiratnya bahkan mungkin ketika dia mas, mengambil nafkah ketika dia mungkin bekerja sungguh karena Allah taala untuk kepentingan dakwah untuk kepentingan satu kaum muslimin bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan pribadinya atau keluarganya tidak, tapi sungguh untuk kepentingan kaum muslimin. Wal muhifu dan orang yang muhif, orang yang dia nam mendahulukan negeri akhiratnya, yang mengurangi dunianya, nam lesat dunia akbar hamihi. Bukanlah perkara dunia tersebut itu menjadi keinginan yang sangat besar bukan ambisi terhadap dunia tersebut ini ini orang yang al-mukhif. Dan sebaliknya orang yang muskilun leni. Ini sebaliknya yang dia nam mencari harta menumpuk-numpuk nam bahkan mungkin sudah cukup sangat cukup masih kurang dan dia kumpulkan hartanya bukan untuk kepentingan kaum muslimin, bukan untuk kepentingan dakwah, tapi sekedar menumpuk-numpuk harta, sekedar untuk bersenang-senang berlomba-lomba dalam masalah dunia tersebut. Lah ini orang yang apa? Yang muskilun. Taib, Allah alam bisawab ilahuna.